السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حذرين جماعة سليان رحمني ورحمكم الله في dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita diajari Untuk Bukan hanya sekedar beramal saleh Tetapi juga Menjaga amalan-amalan tersebut Jika suatu amalan Terbiasa dan selalu kita amalkan maka itu hendaknya dipelihara dilanggengi dan terus istiqomah pada itu agar seseorang tidak kemudian meninggalkan kebaikan yang pernah ia perbuat firman Allah dalam Quran ولا takunu kallati naqadat غزلها من بعد قوة ankata Jangan kalian jadi seperti seorang wanita yang melepas kembali anyaman-anyamannya sehingga lemah semula sulit, waktu lama, butuh ketelatenan untuk menganyam satu demi satu, sehelai demi sehelai. Dia tekuni sampai hampir jadi kain, kemudian dia lepasi, dia hancurkan. Nah, sia-sia yang selama ini dia tekuni peringatan dari Allah bagi mukminin agar tidak menjadi seperti itu. Jika terbiasa dia tekuni suatu kebaikan, amal saleh, jangan kemudian dia tinggalkan sehingga terurai dan terbuang sia-sia. Dan satu dalam riwayat Aisyah Rasulullah SAW sebutkan ahabul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah yang langgeng. Walaupun itu sedikit, tapi terus terus dia jaga, terus dia amalkan. para ulama permisalkan seperti orang jaga malam atau ronda. Ya. Yang satu mampunya sebagian waktu. Nah, ini sisipan misalnya dia bisa jam 12 malam sampai jam 3 jam 2 misalnya tapi dia tidur nggak kuat. Tapi masya Allah langgeng tiap hari dia bisa jaga, walaupun sedikit hanya dua tiga jam. Masya Allah, masya Allah. Habis sisa, misalnya jam sembilan dia jaga sampai tujuh. Sampai subuh memaksakan diri dan memberatkan dirinya sendiri ya mungkin dia kuat sehari dua hari tiga hari setelah itu drop dia nggak akan mampu akhirnya sehari dua hari jaga sebulan mungkin libur sudah mungkin nggak bisa jaga lagi yang ini dua jam tapi terus setiap hari mana yang lebih disenangi Mana yang lebih baik? Yang ini tentunya. Walaupun dua jam, tapi langgeng. Tiap hari dia bisa jaga. Maka tidak diinginkan di dalam syariat sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang di luar kemampuan orang. Alaikum matutiqun. Lakukan oleh kalian apa yang mampu kalian lakukan. Jangan memaksakan diri. Makanya terkait makna ini Rasulullah katakan dalam nasihat beliau, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Karena yakumu minal lail wa taraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu jangan jadi seperti fulan. Dulunya rajin dia mulai tahajud. Tapi kemudian dia tinggalkan dia paksa dirinya harus 12 rakaat harus begini sekali dua kali tiga hari empat hari lah itu dia nggak mampu atau bosan kemudian dia tinggalkan sudah nggak ada lagi sholat malamnya Rasul jadikan itu pelajaran jangan jadi seperti bulan maka qiyamul mulai amalan mulia, tahajud sifat mukminin. Lakukan semampumu, kamu mampu tiga rakaat witir saja, lakukan tiga rakaat. Bahkan mampunya satu rakaat, satu rakaat. Asal kamu langgeng terus istiqomah demikian. Mampu bertambah lima rakaat, lakukan lima rakaat dan seterusnya. Jangan sampai jadi seperti bulan yang sempat sholat malam kemudian itu ia tinggalkan dijaga amalan soleh amal kebiasaan kebaikan yang terbiasa dilakukan oleh sebab itu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nama an hizbihi faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhur kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail yang tertidur dari hizibnya Hizib itu bagian dari Quran. Satu juz itu ada sekian hizib. Kalau kita lihat mushaf ada tanda-tandanya. Seperti apa? Kubah kecil atau ke tanda itu berikutnya itu satu hizib setengah hizib seperempat hizib. Nah, bagian dari bacaan Quran. Rasulullah katakan yang tertidur biasanya malam dia baca seperempat, setengah, satu hizib. Kemudian di suatu malam itu dia capek atau bagaimana di safar tidur, nggak sempat membaca. Karena dia menjaga, maka itu dia baca, dia bayar kodok di antara subuh sampai duhur di pagi harinya. Padahal itu biasa dilakukan malam hari. Tapi untuk menjaga agar tidak terlewat begitu saja apa yang terbiasa dia lakukan, dia baca itu di antara subuh dan duhur, maka tetap tercatat baginya itu kebaikan seakan dia baca di malam harinya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza fatahu salah minal lail salla minan nahar isnai asyara raf'ah isnatai asyara raf'ah Rasulullah pun demikian kalau itu perkataan beliau perbuatannya pun demikian kalau beliau terlewat dari kiamul lain dan biasa beliau sholat 11 rakaat dan itu rutin beliau lakukan seperti Aisyah istri beliau katakan mazada Rasulullah sallallahu di Ramadan wala di ghairihi ala 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat salat yang mulai Maka kalau itu kemudian beliau terlewat, nah ini karena tidur, karena capek, maka beliau bayar di pagi hari, dan itu sunnah. Bagi yang punya kebiasaan sholat malam, tergantung tadi kebiasaannya tiga rakaat, lima rakaat, tujuh, mungkin sampai sebelas, kalau terlewat di suatu malam maka hendaklah dia bayar di pagi harinya. Tetapi bedanya digenapkan karena ganjil itu sholat malam. Kalau dia terbiasa 11 rakaat seperti Rasulullah, maka dia bayar di pagi harinya 12 rakaat. Kalau dia bisa sholat 5 rakaat, dia kodok di pagi harinya 6 rakaat. Dia biasa 3 dibayar di pagi harinya 4 rakaat dan begitu seterusnya. Karena kalau ganjil itu di malam waktunya. Demikian diajarkan di dalam sunnah <clears throat> sesuatu kebaikan jika terbiasa kita mengamalkannya, sholat, zikir atau apapun itu, kemudian terlewatkan dari kita, jangan dibiarkan, jangan dibiarkan lewat begitu saja tapi hendaknya dibayar, dilakukan ketika kita ingat. Sehingga ada keterikatan antara amalan itu dengan kita. Ada sesuatu yang hilang pada diri kita, kita nggak nyaman sampai kita mengamalkannya. Dan itu tanda seorang mukmin. Man sarrathu hasanatuh wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Jika kebaikan itu membuat dia nyaman, senang dan kejelekan membuat dia gelisah, maka dialah mukmin. Tanda iman ada dalam dirinya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Para sahabat memahami sifat ini, ajaran ini dari Rasulnya maka mereka sangat menjaga kebaikan yang mereka dengar dari Rasul SAW tidak mereka tinggalkan langgeng terus diamalkan sebagaimana kisah Ali dengan Fatimah istrinya Allah anhum ketika Fatimah mengeluh sempat karena banyaknya tugas rumah tangga layaknya perempuan minta pembantu minta ini maka Rasul anjurkan kepadanya Afala <clears throat> adullukum ala huwa khair min khadim Mau aku tunjukkan ke kalian yang lebih baik daripada pembantu Kalian baca kalau mau tidur Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Maaf Allahu Akbar 34 kali Sehingga genap 100 Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Maka itu lebih baik dari pembantu. Dan betul apa yang Rasul katakan dan pasti betul. Itu sabda Rasul. Dan bahkan banyak dari mukminat mendapati kebenaran itu. Dibarengi tentunya dengan keyakinan dan iman. Itu jauh lebih baik dari pembantu jadi ringan, tugas rumah tangga jadi mudah baginya walaupun tampak menumpuk, tampak banyak tapi diringankan oleh Allah. Asyahid Ali bin Abi Thalib mengatakan aku tidak pernah tinggalkan itu semenjak aku dengar dari Rasul Lihat Beliau ditanya bahkan ketika malam Siffin, malam Siffin, malam peperangan, Siffin peperangan di zaman Ali, Tentunya perang kan waktu panik, waktu genting. Ini namanya perang antara hidup mati. Artinya hatta di malam itu pun kamu tidak meninggalkan kata Ali walaupun di malam sifin. Tetap beliau jaga, beliau baca. Betapa mereka menjaga amalan soleh yang telah mereka dapati dari Rasul SAW. Begitu pula yang di Sahih Muslim ketika Rasulullah sampaikan hadis Ummu Habibah istri beliau Isnai asara raka'ah fil yawm wal laylah man hafaza alaihinna banallahu lahu baitan fil jannah atau kala qala sallallahu 12 rakaat sehari semalam kalau dijaga, Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Salah sholat rawatib. Dua rakaat sebelum subuh, empat sebelum duhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya, dua belas rakaat. Yang menjaga itu, mengamalkan itu, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Kata Ummu Habibah, istri beliau yang meriwayatkan hadis ini, maka aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dari Rasul SAW dijaga terus koma padanya langgeng kata ambasah ambasah tadiin yang meriwayatkan hadis ini dari Ummu Habibah Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dari Ummu Habibah. Oh, si amal akan dijaga. Kata Amr Ibn Aus yang meriwayatkan hadis ini dari Ambasa, aku tidak pernah meninggalkan hadis ini semenjak aku dengar dari Ambasa. Kata Nu'man bin Zalim, perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Amr bin Aus. Aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku dengar dari Amr bin Aus. Wahakala. Dijaga oleh mereka. Kebaikan yang sudah mereka dengar. Amalan soleh yang sudah pernah mereka lakukan. Yang menjadi tantangan berikutnya perlu diperjuangkan dijaga bukan sudah pernah diamalkan dan ditinggal langgeng terus jaga diamalkan istiqomah padanya sampai ajal menjemput dan fadilahnya besar dalam nasai Rasulullah sebutkan orang yang terbiasa melakukan suatu amalan soleh kemudian terhalang oleh karena satu udur dan lainnya tetap tercatat pahala sempurna baginya. Misalnya begini, kita mungkin ketika mungkin di rumah terbiasa sholat 12 rakaat, tawakib tadi, qobliyah, ba'diyah. Atau mungkin terbiasa puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayamul mudik, dari putih atau puasa Daud atau apapun yang lain. Kemudian terhalang karena sakit misalnya, maka nggak bisa puasa. Ada penghalangnya, atau karena safar karena safar disunahkan untuk dia tidak melakukan amalan-amalan sunnah dari sholat-sholat rawatib nah, penghalang baginya dia tidak melakukan itu karena ada halangan tetapi tetap pahala tercatat utuh baginya seakan dia melakukannya jika memang ketika dia tidak ada halangan istiqomah padanya. Artinya kalau bukan karena sakit dia akan puasa seperti kebiasaannya. Kalau bukan safar dia akan sholat, dia akan ini, akan itu. Maka tercatat tetap pahala ngalir kepadanya seakan dia seperti orang yang mengamalkan. Karena dia nggak ngamalkan sekarang karena udur. Keutamaan jika orang itu istiqamah dalam suatu kebaikan amal solehnya. Kalau ini dalam perkara ibadah, amal soleh, bahkan dalam perkara dunia, dari jelas tadi. Perkara dunia, kata Umar bin al Khattab, "Idza burika ahadukum fi syai' falyalzamhu." Kalau kalian diberkahi pada sesuatu, maka tekuni. Teruskan. Artinya begini. Kalau suatu usaha yang kalian tekuni, kalian melihat diberkahi. Kok hasilnya barokah, Masya Allah mencukupi, bagus. Maka tekuni istiqomah terus padanya. Orang berbeda-beda, yang satu misalnya pedagang ikan misalnya. Kalau dia melihat ada berkah di situ, hasilnya bagus, mencukupi dia dan keluarganya. Yang satu mungkin dagang sembako, yang lain mungkin kerja sebagai apa, dia pekerjaan halal. Dia melihat di situ berkahnya. Kata Umar, maka tekuni terus jaga amalan itu. Sabari dan terus istiqomah padanya. Karena sebagian orang nggak nggak mau demikian, nggak sabar, nggak menekuni. Sebentar dia misalnya jual sembako, padahal ada keuntungannya bagus baginya, income-nya mencukupi, diberkahi. Kemudian dia tinggalkan, ah, coba usaha lain alih main ikan ikan dia masya Allah baik penghasilannya ah, dia tinggalkan coba usaha lain buka apa jual pulsa nanti jalan bagus masya Allah dia tinggalkan buka usaha lain begitu terus usahanya ganti ganti salah Umar nasihatkan kalau kamu mendapati usaha padahal ini perkara dunia bukan ibadah. Tapi jika itu barokah bagimu, kamu dapati bagus usaha ini, masya Allah. Kamu nyaman padanya, kamu tenang, senang, dan cukup lebih dari cukup bahkan penghasilannya untuk dirimu dan keluargamu. Maka tekuni, istiqomahlah padanya, terus sabar. Udah jangan pindah-pindah. Mau di situ kamu bagus penghasilannya, Ngapain kamu ganta-ganti? demikian bimbingan mulia dan ajaran yang ada di dalam sunnah agar kita tetap istiqomah terus dalam kebaikan langgeng pada sesuatu yang terbiasa kita lakukan tidak kita tinggalkan kecuali karena udur yang ada pada diri kita Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk kita semua. Allah taala alam sallallahu alaihi Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.